Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Mudah-mudahan seluruhnya selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang menyaksikan tayangan ini Insya Allah Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat Dan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat Insya Allah kesempatan yang sangat berbahagia ini di dalam acara yang sangat spesial buat kita seluruhnya di dalam program acara Cahaya Hati. Insya Allah di dalam acara ini kita akan mengupas beberapa hal tentang syariat Islam yang sangat bermanfaat apabila kita menyimaknya dan kita melaksanakannya lahir dan batin apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya tidak sendiri namun ditemani oleh ibu-ibu Masya Allah Ibu-ibu ini sangat luar biasa sekali pagi-pagi sudah bisa hadir di tempat ini ini adalah ibu-ibu daripada komunitas Sadar Indonesia, Masya Allah. Atau sering disebut lagi dengan mata kan kusadari ya bunda ya. Alhamdulillah senang sekali bunda bisa hadir di ANTP pagi-pagi ini. Insya Allah berkah semuanya, sehat semuanya bunda. Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat bahagia ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini adalah tentang masalah bulan rajam Kebetulan ini lagi bulan rajam dan sangat heboh sekali bulan Rajab ini dengan menyatakan hal-hal yang yang kadang-kadang kadang-kadang banyak fatwa-fatwa, ajakan-ajakan yang kadang-kadang kita tidak tahu dasarnya bagaimana, hadisnya bagaimana, ini perkataan siapa, begitu ya. Namun yang jelas sebelum kita melihat bulan Rajab yang lebih jauh lagi, kita ingin mengetahui secara singkat saja apa sih hakikatnya bulan Rajab ini dan peristiwa apa yang terjadi. Semua sudah pada mengetahui, sudah pada mengenal bahwa di bulan Rajab ini ini terjadinya ada apa coba? Isra Mi'raj. Dengan mengatakan, oh peringatan Isra Mi'raj di kantor Isra Mi'raj. Iya kan? Subhanallah di masjid-masjid Isra Mi'raj, taklim-taklim di mana Isra Mi'raj, Isra Mi'raj di mana-mana Isra Mi'raj. Tapi terkadang kita tidak tahu rohnya sendiri itu apa, begitu. Isra Mi'raj itunya sendiri itu apa sehingga banyak orang dengan mengatakan, "Oh, peringatan Isra Mi'raj." Langsung identiknya kepada sholat Sholatnya saja tidak pernah dikerjakan Berarti apa yang akan dia laksanakan Sama sekali tidak ada manfaatnya Iya, Kalau hanya diperingati Isra Mi'rajnya saja Namun tidak diikuti apa yang ada di dalamnya Isra Mi'raj itu sendiri itu apa Ada beberapa hal yang simpel Karena kalau para ulama melihat ini satu hal yang harus disampaikan Dan pemirsa pun insya Allah ketika mendengarkannya akan sangat bermanfaat sekali Ternyata kalau kita melihat dari awal sampai akhir sejarah Isra Mi'raj ini, ini mengandung rumus-rumus yang ada di dalam kehidupan manusia. Rumus. Coba kalau seandainya kalau kita ingat rumus itu misalnya pelajaran matematik ya. Pelajaran matematik, soal sesulit apapun tapi kalau tahu rumusnya bagaimana? Gampang. Gampang, iya. Tapi soal semudah apapun nggak tahu rumusnya, nggak selesai-selesai. Nah, rumus yang ada di dalam Isra Mi'raj itu ada rumus-rumus yang sangat banyak sekali. Sehingga Dr. Amrul Khalid dengan mengatakan, Isra Mi'raj ini pihi rumus. Di dalamnya itu sangat banyak rumus-rumus yang ada. Di antaranya mungkin, punten satu hal yang sangat indah sekali. Sebelum Rasulullah diberangkatkan untuk Isra Mi'raj, bukankah dibelah dadanya terlebih dahulu? Iya kan? Oleh Jibril, iya. Lalu diambilnya Lalu di, eh, apa dalam dadanya itu ada eh, eh, hadza min hadzi syaitan ada biji hitam lalu dilemparkannya oleh malaikat mengatakan hadza min hadzi syaitan faulqi aku mengambil biji hitam yang ada di dalam jantungmu ini Muhammad dan aku buang. Iya, ternyata ini pembersihan. Subhanallah membersihkan yang apa yang ada di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini pembelahan dada ini terjadi dua kali ya. dan kedua kalinya ya saat inilah Rasulullah dibelah dadanya. Bukan untuk apa-apa. Karena akan berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan wahyu sholat, maka dibersihkan hatinya. Iya. Sekarang bagaimana sholat akan diterima oleh Allah kalau seandainya hatinya saja masih tidak bersih? Sholat, sholat. Maaf, Hasan tetangga masih ada. Ya, iri sama kawan masih ada. Pernah mendengar kalau ibu, kalau bunda semuanya dan para pemirsa yang berbahagia melihat mempelajari fikih. Coba pelajar, fikih apa saja? Mau fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, siapa saja? Mau fikih Auza'i, mau fikih Zamakhsyari, begitu dibuka di bab pertama, apa yang akan dibuka? Bab toharoh. Iya kan? Bab bersuci. Rasulullah dengan mengatakan bersuci sebelum Anda untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala disucikan. Namun tidak mungkin kita mau sholat, wah saya mau sholat, ketemu sama dokter siapa, tolong belah dulu dada saya ada hitamnya nggak ya? Saya mau berarti tidak seperti itu. Maknanya ini adalah sucikan di dalam hati ini, bersih, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada kalimat-kalimat yang istilahnya me me menutup daripada keikhlasan hati ini. Bagaimana sebab Rajaban, rajaban. Tapi sama tetangga nggak beres. Iya. Bagaimana akan jadi tidak diterima di dalam sholatnya? Tolong yang pertama, rumus yang pertama. Ketika kita mengetahui bulan Rajab, bersihkan hati. Iya, karena Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya. Sucikan hati, bersihkan jiwa, bersihkan pikiran. Ini yang pertama, rumus yang pertama. Subhanallah. Rumus yang kedua apa? Rasulullah ini banyak sekali rumus sampai kalau saya sampai kembali lagi ke Rasulullah dari dari Sidratul Muntaha kembali lagi ke mana ke bumi itu terlalu banyak rumus-rumus yang ada dikumpulkan lebih daripada 30 rumus yang ada. Namun kesempatan yang singkat ini mari kita simpel-simpel saja. Rasulullah berangkat dengan siapa? Jibril kan? Bersama Jibril. Lalu dengan mengendarai buruk. Iya, kita tidak akan bicarakan buruknya bagaimana segala macamnya. Namun pemberangkatan Rasulullah bersama Jibril. Iya, sampai Rasulullah mengatakan, "Wallahi la afutuhu wa la yafutuni." Demi Allah aku tidak pernah kehilangan Jibril selama dalam perjalanan Dan Jibril pun tidak pernah kehilangan aku Rumus yang kedua sunnah Kalau berpergian kemanapun jangan sendiri Harus ada teman Iya, apakah dua orang, apa tiga orang Ini Rajab ini harus mengerti dengan menyatakan Bukan hanya islamik raja saja peringati Oh ada rumus-rumus tertentu Nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Rasulullah Purok pun untuk mengatakan dua orang Dan Rasulullah tidak pernah pergi kecuali disertai dengan Jibril. Ibu, para pemirsa yang berbahagia, kemanapun berangkat kalau mau lihat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa? Tidak berangkat dalam kesendirian. Saya dipahami bunda ya? Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan bahasan tentang bulan Rajab ini setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah Alamin Kembali lagi bersama kami di program acara Cahayati Bersama ibu-ibu e, Kusadari Masya Allah Alhamdulillah <laughs> Iya Tadi sudah disampaikan ternyata di dalam Isra Mi'raj ini pemirsa pun e, masih ingat bahwa tadi sesungguhnya banyak rumus-rumus yang ada ya. Rumus yang pertama ternyata dia apa? Pembersihan di dalam hati ya. Rumus yang kedua bepergian kemanapun harus berdua. Ini rumus ketiga ya. Sebelum nanti saya mungkin mempersilahkan ada yang bertanya rumus ketiga ini begitu Rasulullah sampai di Aqsa. Kan pertama kali minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa berhenti di Aqsa. Tiba-tiba apa Rasulullah masuk dengan Jibril ke Masjidil Aqsa. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ikat buruknya." Buruknya diikat. Diikat, begitu ya. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ini buruk gak bakalan kabur?" Ini buruk gak bakalan kabur. Rasulullah bertanya kepada Jibril, lalu Jibril menjawab mengatakan, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu baru tawakal. Subhanallah, jadi ikat buruk kalau kalau saya bertanya buruk ini makhluk Allah yang diciptakan tanpa berpasang-pasangan. Semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tapi kalau buruk ini satu, tidak berpasang-pasangan. Ya ini buruk seperti itu. Dan bukan hanya sekedar itu buruk ini ternyata apa? Ternyata perlu diikat oleh Rasulullah sebelum Rasulullah masuk masjid. Jadi ada yang namanya rumus yang ketiga, punten kan jangan gampang pasrah, tawakal tanpa ada usaha terlebih dahulu. Walaupun sudah yakin tidak akan hilang namanya buruk masa kabur, ya. Tapi tetap Jibril mengatakan, "Ya, qilha, tolong ikat." Lalu Anda tawakal kepada Allah. Apapun misalnya di rumah, mentang-mentang satpamnya ada 15 misalnya, nggak usah dikunci lah gerbangnya, nggak usah dikunci pintunya. Oh tidak boleh, kunci tetap. Karena apa? Karena ini merupakan kalimatnya rumus yang ketiga yang ada di dalam apa? Di dalam Isra Mi'raj dan masih banyak-banyak rumus-rumus yang ada di dalam kejadian Isra Mi'raj ini ya ataupun di bulan Rajab yang sangat indah ini. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari Bunda, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi. Waalaikumsalam eh, nama saya Ririn. Alhamdulillah. Eh, berkaitan dengan bulan Rajab. kira Kira-kira keistimewaan apa lagi atau kehebatan apa di dalam bulan Rajab ini dan satu lagi, kenapa bulan Rajab ini disebut bulan haram? Iya. Sekian Nabi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat mendasar sekali ya. Namun dengan menyatakan e, kehebatan apa sih di bulan Rajab ini? Kehebatan apa lagi gitu ya? Kehebatan apa lagi ini cukup banyak. Namun yang jelas saya ingin menyampaikan dengan singkat ya bahwa oleh-oleh yang terindah yang Rasulullah dapatkan itu adalah punten salat. Itu adalah sholat, oleh-oleh terindah. Iya. Makanya kalau seandainya kita ini, saya misalnya jauh, jauh berangkat ke mana, ke tanah suci atau kemana, itu disunahkan saya untuk membawa oleh-oleh apa saja. Dan Rasulullah mengajarkan seperti itu khasnya. Berkunjung ke kota Madinah, khas Madinah itu adalah kurma, ajwa, maka itulah khasnya. Iya. Subhanallah ke kota Mekah, khasnya itu adalah air zam-zam. Iya. Ke Tasikmalaya khasnya apa? Bordir. iya. Tapi mahal-mahal bordir saya nggak bakal ngasih bordir sama ibu-ibu. <laughs> Tapi kalau misalnya ke Garut apa? Dodol. Gitu. Itu hasatnya. Sunnahnya diberikan seperti itu. Saya misalnya datang dari Tasikmalaya. Saya kasih bordir. Ibu-ibu nih Bu, ini hadiah dari saya ini bordir gitu ya. Tiba-tiba saya datang ke rumah ibu seminggu berikutnya Bordir yang saya kasih itu Ibu taruh di pojok tempat kucing beranak Sakit hati nggak kira-kira saya? saya bilang ini nggak bakalan saya kasih lagi. Begitu kan? Ketika saya memberikan hadiah oleh-oleh ini gembira sekali saya ini kan. Subhanallah gembira ini oleh-oleh dari saya Budi tolong ambil. Tiba-tiba tidak ibu mencampakkan begitu saja. Nah sekarang Rasulullah dengan bangganya memberikan hadiah kepada kita sholat. Ini oleh-oleh aku sholat ini, ini oleh-oleh aku nih Islam Mi'raj sholat. Tolong nih umatku nih sholat nih, karena sholat ini dapat menjadikan anda tenang, menjadikan akhlak baik. Ini oleh-oleh untukmu. Ternyata banyak orang mencampakkan sholat tersebut. Betapa sedihnya Rasulullah. Saya aja misalnya kalau ngasih hadiah sama ibu misalnya, padahal nggak pernah ya bu ya. Iya, <laughs> misalnya ya, bisa belum belum nanti insya Allah dapat ya. <laughs> Tapi misalnya ibu dapat ngasih kepada saya apa saja, lalu saya campakkan begitu saja, ibu akan sakit hati. Betapa pedihnya hati Rasulullah ketika sholat yang dibanggakan ternyata ibu campakkan begitu saja. Dan para pemirsa pun mencampakkan begitu saja. Kadang-kadang ini kita introspeksi diri, sholat. Subhanallah. Kadang-kadang ada belajar sholat husu, sholat husu pikirkan apa apa kosongkan pikirannya, lemahkan ininya segala macam. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Sholat husu ini cintanya yang ada. Bagaimana kan sholat husu mendengar adan saja nggak pernah dijawab? Bagaimana sholat husu wudhu gaya Rasulullah aja tidak tahu? Jadi kalau mau mempelajari sholat khusyuk jangan diawali dari takbiratul ihram. Diawalinya dengan rasa cinta, gembira ketika mendengar azan. Ibu gembira ketika mendengar azan bener nih. Ah itu mah Ramadan aja gembira. <laughs> ya langsung buka. Coba kalau maghrib di bulan Ramadan itu ditunggu nggak? Tapi saya mau nanya jujur sama bunda dan juga sama pemirsa. Kalau di bulan Ramadan azan maghrib kita seneng kan? Senengnya karena mau sholat maghrib apa seneng karena mau makan? Ah mau apa? Ya mau minum senengnya ya. <laughs> Subhanallah. Jadi kita harus lihat tipis bedanya sama-sama senang namun tujuannya berbeda cobalah sekarang ini bagaimana oleh-oleh yang Rasulullah berikan ini untuk kita raih sehingga Rasulullah akan bangga terhadap kita dengan sholat yang kita laksanakan ini yang harus kita pahami keistimewaannya oleh-oleh yang diberikan oleh Rasulullah oleh-oleh yang dibanggakan oleh Rasulullah ambil ini ya karena apa ini satu hal yang paling baik iya lalu selanjutnya kenapa dikatakan bulan Muharram kenapa bulan haram iya bulan haram apa nama maksudnya daripada bulan haram Ashurul hurum itu ada empat. Seperti halnya kalau bulan haji itu bukan Zulhijjah saja. Iya, ashurul ma'lumat bulan haji ini Zulqa'dah, maaf Syawal sudah masuk bulan haji. Zulqa'dah sudah masuk bulan haji. Zulhijjah ini bulan haji juga, tiga bulan haji. Iya. Persis bulan Muharram, bulan Muharram ini bukan bulan Muharram saja. Namun apa? Rajab. Itu bulan Muharram. Iya. Syaban tidak, Ramadan tidak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan Muharram. Jadi empat bulan bulan Muharram ini. Maknanya apa? Nah ini harus dipahami. Bulan Muharram yang sesungguhnya dulu syariat di zaman Nabi Ibrahim ke belakang. Sampai di zaman Rasulullah. Iya. Maksudnya kalimat bulan Muharram ini dulu yang namanya orang Arab hobinya itu apa? Hobinya berperang. Hobinya berperang menjegal semua kopilah kopilah yang dagang itu usahanya. Jadi orang Arab ini yang dikatakan orang Arab dulu itu usahanya empat ya. Satu beternak, dua e, menghafalkan syair-syair, yang ketiga menanam pohon-pohon ataupun kurma, yang keempat yaitu maksudnya apa? Berperang. Iya, berperang. Jadi hobinya itu. Nah, di antara yang empat ini mereka itu suka menjegal, tapi ada satu peraturan kalau bulan yang tadi ini yang dikatakan empat tidak boleh berperang. Jadi ada adabnya, maka Muharram untuk adanya kita. Itulah yang dikatakan bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Seperti itu. Iya. Subhanallah pemirsa yang berbahagia, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadilah uh, istilahnya eh, pembahasan-pembahasan yang sangat singkat tentang bulan Rajab apa yang ada di dalam keagungan-keagungan bulan Rajab tadi disampaikan dengan singkat dan insya Allah ada manfaatnya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi silakan. Iya ya, Abi. Iya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Devi. Alhamdulillah. Saya mau melanjutkan pertanyaan rekan kami mengenai bulan Rajab. Iya. Jadi um, apa itu amalan-amalan yang sebaiknya kami lakukan Nabi selama hmm. bulan Rajab ini? Ya. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan tadi dengan keagungan keagungan yang ada, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ibadah apa sih sekarang ini mungkin lewat SMS, mungkin lewat Facebooknya, mungkin lewat Twitternya, mungkin lewat segala macamnya ya. Apa ditulisnya di situnya? Bahwa katanya puasalah bulan Rajab karena ada hadis bla bla bla bla bla, puasa, sholat Rajab bla bla segala macam. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk seluruhnya yang menyaksikan tayang ini insyaallah bermanfaat, ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih tentang ibadah khusus di bulan Rajab. Iya. Paling tidak hadisnya lemah. Banyak lagi yang hadisnya maudhu. Maudhu itu palsu. Banyak hadis palsu. Iya, tentang masalah Rajab ini hati-hati. Yang namanya puasa sunnah ini kalau mau puasa sunnah di bulan Rajab, silakan. Maksudnya bukan niatnya puasa Rajabnya, bukan puasa sunnah karena ada Rajabnya, namun puasalah Senin Kamis. 13, 14, 15 bulan Hijriah, silahkan. Sampai ada perkataan dari beberapa ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama lainnya mengatakan jika Anda terbiasa melaksanakan puasa Senin Kemis Senin Kemis, begitu Rajab lalu niatnya menyatakan ah sambil Senin Kemis sambil puasa Rajab, tidak ada. Iya. Tidak ada puasa Rajab dikhususkan ya itu tidak ada. Makanya cukuplah puasa apa? Puasa Senin Kemis silahkan. Maka punten sekarang apa yang harus dilakukan? Jangan sekali-kali mengambil satu ajakan dari manapun kecuali sudah ada dalilnya. Karena apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Berat sekali. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan, di situ aku tidak pernah melakukannya dan tidak pernah menganjurkannya, maka perbuatan itu sehebat apapun, sepanjang apapun, rad ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah yang pasti-pasti aja. Makanya enak kalau duduk di majelis begitu kan. Dengan mal oh ini ternyata tidak ada ya. Ya sudah saya puasanya Senin Kamis saja. Iya, iya. Dan puasa sunnah pun akan diterima oleh Allah dengan syarat jangan sampai puasa kodok belum diselesaikan. Selesaikan dulu puasa kodok. Yang mana itu yang puasa Ramadan kemarin, yang masih bolong-bolong, setelah itu silahkan puasa apa? Puasa sunnah. Seperti itu ya. Hati-hati makanya jangan sampai mudah terbawa arus dengan ajak-ajakan masalah ibadah. Iya. Mudah-mudahan para pemirsa yang berbahagia dan kita seluruhnya daripada ibu-ibu kusadari, insya Allah semuanya apa yang disampaikan ada bermanfaat dan insya Allah kita akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa-apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya rahman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin ya Allah ya rahmanu ya rahim jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai melaksanakan sholat yang pandai lebih memaknai makna sholat-sholat kami, rukuk kami, sujud kami tasyahud kami ya Allah ya Rahman ya Rahim di bulan Rajab ini jadikanlah bagi kami untuk lebih giat lagi mencari ilmu-ilmumu ya Allah Jadikanlah kami hamba-hambamu yang diangkat derajatnya karena sholat kami, karena ruku kami, karena ibadah kami yang lainnya. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Ghaffar. Apapun yang kami pinta demi kehusuan ibadah kami, demi keikhlasan ibadah kami, kami yakin Engkau akan kabulkan semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakin azaban nar Subhana rabbika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khair ala husni istimaikum minni al-hubbu wa du'a wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh